beda orang merendah karena Allah Subhanahu wa taala dan beda orang yang menghinakan dirinya. Ini lain, tidak boleh kita menghinakan diri. Kasus misalnya contoh merendah dengan merendahkan diri contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW begini. Kalau kalian sedang jalan, ini gitu kan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Bertemu dengan orang kafir, maka jalanlah ya, dahulukanlah dirimu. Dahulukan diri di sini kita kalau jalan ketemu sama orang kafir, jangan kita yang merendah. Jalan, biasa saja. Ada orang karena orang, oh, orang bule ini ya, mengalah, merendah, kayak dia terhina. Kenapa, akhi? Kenapa? Gara-gara dia bule? Hah? Banyak orang begitu tuh. Kalau orang non muslim dilihat punya kelebihan mungkin pakai jas atau apalah merendah, minggir. Ini bukan ini bukan tawadu yang dibolehkan, salah. Ini menghina diri, nggak boleh. Jalan. Bahkan ada hadis yang luar biasa, tapi ini hadis sebenarnya tidak boleh ditaruh di tempat umum, tidak bukan di pengajian umum gitu. Karena ini memang takutnya disalahfahami. Tapi saya sampaikan untuk difahamin hukumnya, karena saya akan jelaskan. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan orang kafir di jalanan, maka sempitkanlah jalan untuknya. Bagaimana maksudnya itu? Sebentar, jangan salah faham makanya. <laughs> makanya saya bilang ini tidak dijelaskan di tempat umum, tapi karena saya akan paparkan, maka saya jelaskan teman-teman. Maksudnya adalah jangan kamu yang mengalah. Iya. Abu Dujana radhiyallahu anhu pada saat beliau di perang perang Badar mengambil pedang dari Nabi SAW setelah begitu terima pedang dari Nabi SAW pedang khusus dan janjinya syaratnya dia harus memakai pedang itu sampai bengkok melawan musuh gitu kan. kamu siap Abu Dujana? saya siap ya Rasulullah ambil dilawan musuh. Sebelum waktu begitu dia pegang pedang, pasukan lagi siap-siap mau saling nyerang, sengaja Abu Dunyana maju ke depan musuh, bolak-balik di situ, gitu kan. Membusungkan dadanya, mengeluarkan ada kain warna merah, tadinya dia pakai imamah warna merah, eh, warna hitam, diganti dengan warna merah. Warna merah simbol darah. Biasanya di kancah peperangan di zaman dulu, kalau pakai warna merah itu berarti siap mati gitu. Dipakai sama dia imam warna merah, kemudian dia memainkan keterampilan pedangnya di situ, nunjukkan keterampilannya Lalu Nabi SAW lihat, kata Nabi SAW, perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah. Allah murkah nih. Ini kesombongan. Kecuali di sini. Kecuali di kancah peperangan nih, benar nih. Takut-takutin musuh benar, gitu kan. Makna juga tadi hadis yang sebelumnya, sempitkanlah jalan untuk orang-orang kafir maksudnya di kancah peperangan. Bukan di jalan umum. Tangkap ya. Ingat, pesan saya sudah jelas. Jangan antum pulang dari sini sempitin orang di lift nanti. <laughs> Ini orang kafir siku aja. <laughs> Bukan begitu maksudnya. Di kancah peperangan, jangan tunjukkan kerendahan, tidak boleh. Bahkan boleh dusta. <laughs> Berapa jumlah muslimin ditangkap kita? Berapa jumlahnya? 5 ribu. 50 ribu pasukan. Boleh bohong. Kalau di kancah peperangan.